Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan hafizahullahu taala. Selesai kemarin kita bab yang ini, bab pertamanya. Selesai. Taib. Insya Allah kita akan masuk kepada bab yang baru, ya. Setelah kita selesai kemarin membaca tentang hadis Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya <clears throat> tentang hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah dan maka pada sore hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru dikatakan oleh muallif kitab tauhid babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub bab keutamaan tauhid setelah kita membaca tentang pentingnya tauhid ya urgensinya tauhid pada bab ini kita akan membaca tentang keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru minadh-dhunub dan segala sesuatu yang dia hapus berupa dosa-dosa. Iya. Termasuk keutamaan tauhid, tauhid itu bisa menghapus dosa. Iya. Qala rahimahullahu taala wa qaulillahi taala dan firman Allah taala jadi setelah membawakan bab, judul bab, jadi judul bab kita apa? Keutamaan tauhid dan dosa yang akan dihapus karena sebab tauhid. Beliau penulis langsung membawakan dalil dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan keutamaan kitab kita ini. Jadi kitab kita ini tidak dibangun di atas akal ya manusia. Kitab kita ini ya kitab yang kita pelajari ini adalah kitab yang barakallahu fikum mengambil pelajaran faidah dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah penulis mengatakan judul bab sekarang adalah bab fadli tauhid wa ma yukaffiru beliau langsung bawakan dalilnya. Dalil yang pertama adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-An'am ayat ke-82 alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun dan orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman mereka akan mendapatkan keamanan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan wahum muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Iya, sekarang kita baca yang di bawah. Sebelum masuk kepada penjelasan ayat, Syekh Saleh Fauzan hendak menjelaskan tentang ya kaitan ya bab ini dengan kitab tauhid. Beliau katakan munasabatu hadal bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Ya, Naam, apa korelasi kaitan hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid? <clears throat> Kata beliau, "Lamma bayyana fil babil awal wujubat tauhid wa ma'nahu" Ketika beliau menjelaskan di bab yang pertama, menjelaskan apa? Wajibnya tauhid dan makna tauhid. Bayyana fi hadzal bab fadla tauhid wa atharahu al Maka beliau menjelaskan di dalam bab ini keutamaan tauhid dan efeknya. Efeknya yang terpuji. Ya. Jadi di dalam bab ini adalah penjelasan tentang keutamaan tauhid dan efek positif ya dari tauhid. Wanatai wanataijahu al-jamilah dan hasil yang indah hasil tauhid yang indah allati minha yang mana diantaranya diantara keutamaan tauhid adalah takfirul dzunub dihapuskannya dosa-dosa diantara keutamaan tauhid adalah dihapuskannya dosa li ajil hati alaihi kenapa perlu dijelaskan bab ini bab tentang keutamaan tauhid tujuannya adalah untuk menghasung ya menghasung kepada tauhid watargib mendorong memotivasi fihi ya memotivasi ya kaum muslimin untuk bisa mengamalkan tauhid untuk bisa mengilma, mengilmui betapa pentingnya betapa agungnya tauhid ya Taib. Sekarang Kata Syekh, babun. Babun, babu fadli tauhid. Apa makna bab? Bab kalau secara bahasa artinya pintu. Iya. Huwa lugotan, bab secara bahasa adalah al-madkhal, tempat masuk. Ya, tempat masuk kita biasa sebut pintu. Wastilahan dan bab secara istilah ismun ya satu nama li jumlatin minal ilmi ya satu nama yang mencakup sejumlah ilmu sekelompok atau sejumlah ilmu tahtahu fusulun yang mana di bawahnya ada fasal-fasal jadi bab nanti di dalamnya ada fasal-fasal wa masailu dan di bawahnya juga ada berbagai macam pembahasan masalah galiban ya keumumannya ini arti dari bab ya Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru, bab keutamaan tauhid dan segala sesuatu yang dia hapus. Yukafiru diambil dari kata takfir. Apa itu at-takfir wa huwa fil lughah? Ya, takfir secara bahasa adalah asatru wa taghtiyah. Asatru wa taghtiyah. Takfir itu secara bahasa adalah penutup. Ya, satar itu tirai penutup sama dengan tautiyah wa dan secara bahasa secara syariat at-takfir itu adalah mahfud dzambi dihapuskannya dosa ya jadi ditutupi atau dihapus dosa-dosa hatta yasi bi manzilatil ma'dum hingga ya seakan-akan dia berubah ya sehingga berubah menjadi kedudukan madum tidak ada yang tadinya dia berdosa lalu tidak berdo berdosa dihapus dihilangkan dosanya minat dunub minat dunub ya, ya wama yukafiru minat dunub min di sini min di sini adalah min bayaniyah ya, kalau kalian belajar bahasa Arab huruf jermin itu punya beberapa makna di antara maknanya adalah litab'id, sebagian. Tetapi kata Syekh di sini min di sini yang dimaksud bukan sebagian. Tetapi yang diinginkan min di sini adalah bayaniyah, penjelasan. Dan segala sesuatu yang dihapuskan berupa dosa, jadi bukan sebagian dosa. Ya. Maknanya apa? Orang yang bertauhid walaupun dia berdosa dengan dosa-dosa yang banyak Selama dosa itu bukan dosa kesyirikan, maka dosa itu bisa diampuni oleh Allah seluruhnya. Bisa dimaafkan oleh Allah seluruhnya dengan sebab tauhid yang dia miliki. Dengan sebab tauhid yang dia ketahui lalu dia amalkan. Lihat. Iya. Jadi man di sini, min di sini bukan min sebagian yang artinya tauhid menghapuskan sebagian dosa, tidak. Tetapi tauhid di sini menghapuskan dosa, dosa apapun. Iya. Naam. Wadzunub. Sekarang apa makna dzunub? Adzunub itu adalah jam'u dzambin. Dzunub bentuk jamak dari kata dzanbin wa huwa ma taqbahu akibatuhu. Dan bun itu sendiri maknanya adalah segala sesuatu yang akibatnya jelek segala sesuatu yang akibatnya jelek nah, kalau kita diartikan dosa nah iya kalian lihat betapa agungnya perkara tauhid ya dari babnya saja sudah membuat kita penasaran dari babnya saja sudah membuat kita ya ingin tahu dalil-dalil yang dibawakan oleh syekh yang menunjukkan bahwasannya perkara tauhid itu betapa agungnya Ya, siapa di antara manusia yang tidak berdosa? Bahkan di antara manusia ada yang memiliki dosa-dosa besar. Tapi selama dosa besar itu bukan dosa kekafiran, bukan dosa kesyirikan, maka masih mungkin Allah maafkan dia. Iya. Apabila dosanya terkait dengan anak Adam, Allah akan buat anak Adam itu akhirnya meridhoi kedoliman orang tersebut. Iya, sehingga dimaafkan. Iya dia mendapat pahala dan orang yang berdosa ini dihapus dosanya. Iya. Dan dengan sebab tauhidnya akhirnya dia dimasukkan kepada oleh Allah ke dalam surga secara langsung, tidak lagi masuk ke dalam neraka. Iya. Baik, kita masuk ke dalam ayat Allah berfirman alladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, apa makna iman? Kalian baca halaman 24 kalau cetakan kita sama. Iya. Amanu maknanya saddiqu biqulubihim. Ya, atau soddaku afwan saya salah. Saddaku biqulubihim. Ya, kalau sodako jujur, tapi kalau sodako membenarkan. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan dengan hati-hati mereka. Wanatoku bi alsinatihim dan mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Ini iman. Iman itu adalah sesuatu yang dibenarkan dengan hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, wa amilu bi jawarihihim dan mereka amalkan dengan anggota tubuh mereka. Ya. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka amalkan dengan anggota tubuh, kata Syekh, wa ra'su dzalika at-tauhid dan pokok dari itu semua adalah perkara tauhid. Iya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah ya, yang mana ini adalah rukun pertama dari rukun iman dan juga rukun pertama dari rukun Islam. Ketika seseorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka keimanan mereka ini yang pertama harus dibenarkan dengan hatinya yang kedua diucapkan, diikrarkan dengan lisannya dan kemudian mereka amalkan dengan anggota tubuh mereka dari keimanan tersebut. Ini yang namanya iman. Iya. Orang-orang yang beriman, ya, dan yang paling utama dari keimanan tadi adalah tauhid. Jadi maksud dari orang beriman di sini adalah orang-orang yang bertauhid. Kemudian kata Allah, "Walam yalbisu imanahum bidzulmin." dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman iya maknanya yulabisu imanahum adalah yukhallitu tauhidahum mereka tidak mencampur adukkan tauhid mereka ya setelah mereka bertauhid kepada Allah dan mereka murnikan tauhid tersebut tidak dicampur dengan perkara-perkara yang membatalkan atau dicampur dengan perkara-perkara yang merusak tauhid ya yang Allah katakan di dalam ayat ini dengan kezaliman walam yalbisu imanahum bidzulmin dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman dan kezaliman di sini kata Syekh adalah bisyirkin tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan eh. Kenapa zalim diartikan dengan kesyirikan? Di dalam ayat ini makna zalim diartikan dengan kesyirikan. Dikatakan oleh Syekh wa dzulmu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ih. Ya. Zalim itu makna dari zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya zalim. al Ya. Jadi kalau secara bahasa Seseorang pakai sepatu di tangan, dolim dia. Seseorang pakai kacamata di kaki, dolim dia. Seseorang ya barokallahu fikum ya membentak orang tuanya zalim. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya kepada orang tua dia mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang hormat. Iya. Jadi kedoliman secara bahasa itu artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wasumiya syirku zulman, syirik dikatakan atau disebut dengan dolim ya. Li'anahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha. Karena yang namanya syirik itu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Seharusnya ibadah itu hanya diberikan untuk Allah lalu dia berikan untuk selain Allah, maka dia terkategorikan sebagai seorang yang zalim. Karena itulah Luqman Al-Hakim ya di dalam surat Luqman dia mengatakan kepada anaknya, "Inna syirka la zulmun azim." Janganlah engkau berbuat syirik wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Kenapa syirik dikatakan zalim? Tadi karena dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wasarfun laha li Ya, dan syirik itu adalah memalingkan ibadah kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Iya. Barakallahu fikum. Jadi kita tahu sekarang apa makna dari firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Allah katakan walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Maksud iman di sini adalah bertauhid. Walam yalbisu imanahum bidzulmin dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maknanya kesyirikan. Mereka tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan, maka apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Ya. Barang siapa yang ingin aman hidupnya di dunia ini, baik untuk urusan agamanya ataupun untuk urusan dunianya, maka hendaknya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata Allah hum muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Ya, orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baik, kita lanjutkan. Al-amnu apa itu makna aman? Tumakninatun nafsi, tenangnya jiwa. Wazawalul khauf dan hilangnya ketakutan. Yang namanya aman itu adalah tenangnya hati, tenangnya jiwa dan hilangnya ketakutan. Ya, lihat, orang yang bertauhid mereka akan mendapatkan hal ini. Tenang jiwanya, walaupun mungkin di luar Secara dohir dia nampak orang yang sangat papah, orang yang sangat miskin, atau mungkin dia sakit, atau mungkin dia terkena bencana. Tetapi kalau seandainya hatinya kuat dengan tauhid, maka musibah-musibah itu akan menjadi ringan bagi dia. Akan menjadi ringan bagi diri dia. Iya. Nah, dan kata Syekh, makna muhtadun sekarang keutamaan yang kedua. Makna muhtadun ay muwaffaqun. Mereka adalah orang-orang yang diberi taufik lisairi ala siratil mustaqim untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi muhtadun adalah orang-orang yang mendapatkan taufik untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Sabituna alaih yang mereka kokoh di atas jalan yang lurus tersebut. Ya. Ini Naam tafsir secara global dari ayat di surat Al-An'am 82. Baik, kita lanjutkan. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini. Yukhbiru subhanahu. Allah yang maha suci mengabarkan. Annalladzina akhlasu al-ibadata lillahi wahdah. Sesungguhnya orang-orang yang memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah yang Maha Suci mengabarkan orang-orang yang memurnikan ibadahnya untuk Allah semata walam yukhallitu tauhidahum bisyirkin dan mereka tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan humul aminuna mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan minal mahawis dari berbagai macam ketakutan. Ya, mereka adalah orang-orang yang aman dari berbagai macam ketakutan wal makarih dan perkara-perkara yang dia tidak sukai yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Al muhtaduna lisair dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk bisa berjalan ala siratil mustaqim di atas jalan yang lurus fit dunia di dunia ini ya jadi orang yang bertauhid akan mendapatkan dua kebahagiaan dunia dan di akhirat di dunianya dia mendapatkan petunjuk untuk bisa dia berjalan di atas jalan yang lurus ya mereka wali-wali Allah dan nanti di akhirat mereka adalah orang-orang yang aman dari ketakutan Ketakutan akhirat itu sangat-sangat sangat-sangat mengerikan. Kata Allah, "Yauma yafirrul mar'u min akhi." Hari kiamat nanti seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, ya. Naam, wa sahibatihi wa banih, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Ya. Mereka ketika itu disibukkan dengan urusan-urusan mereka sendiri. Eh. Dalam hadis yang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah seluruhnya di dalam satu dalam di pada salah satu padang ya pada salah satu lapangan yang kata Rasul manusia seluruhnya dikumpulkan dalam keadaan tidak dikhitan tidak pakai baju tidak pakai sendal, alas kaki. Kata Aisyah, kalau begitu nanti sebagian yang akan mengintip sebagian yang lain. Sebagian yang akan melihat kepada orang yang lain. Kata Rasulullah, urusan ketika itu adalah sangat-sangat besar sehingga tidak ada kesempatan bagi seseorang untuk intip kanan, intip kiri. Ya, untuk bisa melihat kepada urusan orang lah orang lain. Tidak bisa. Bayangkan, seseorang dalam keadaan sangat-sangat takut, dia tidak bisa lagi memikirkan orang lain lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, tidak lagi peduli dengan istrinya, istri tidak lagi peduli dengan suaminya, semuanya dalam kondisi yang amat-amat takut. Eh, iya, amat-amat mengerikan. Tapi untuk orang yang bertauhid, ketika itu Allah akan berikan kepada mereka rasa tenang, rasa aman dari semua ketakutan-ketakutan tersebut. Eh, Taib, kita lanjutkan. Kata Syekh Saleh Fauzan sekarang munasabatul ayati lil bab, kaitan ayat ini dengan bab, ya. Apa korelasi ayat ini dengan bab? Apa tadi bab kita? Apa judul bab kita? Bab yang kita pelajari sekarang adalah bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang akan dihapus dengan sebab tahu tauhid. Kaitan ayat ini dengan bab annaha sesungguhnya ayat ini dalat ala fadli tauhid ayat ini menunjukkan atas keutamaan tauhid wa takfirihi lidunub dan ayat ini menunjukkan bahwasanya tauhid bisa menghapus semua dosa. Tauhid bisa menghapus semua dosa. Eh, ma yustafadu minal ayah? Apa yang bisa diambil faidah dari ayat ini? Faidatul ula, faidah yang pertama, fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Wasamratuhu dan buah tauhid fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. eh ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid dan buah tauhid baik untuk di perkara dunia yakni dia akan mendapatkan hidayah petunjuk kepada kebaikan ya kepada siratal mustaqim ya dan nanti di akhirat juga dia akan mendapatkan keutamaan dari tauhidnya. Ya, dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang kedua, anna syirka zulmun. Ayat ini memberikan kita faidah bahwasanya syirik itu adalah kezaliman mubtilun lil iman syirik itu bisa membatalkan keimanan billah bisa membatalkan keimanan kepada Allah ingkana akbar apabila syiriknya syirik besar apabila syiriknya syirik besar jadi syirik itu dibagi menjadi dua ada syirik besar ada syirik kecil syirik besar ini bisa menghapus keislaman seorang hamba bisa menghapus keimanan seorang hamba hingga akhirnya dia berubah menjadi seorang musyrik menjadi seorang kafir au munakkisun lahu atau syirik itu bisa mengurangi tauhid, bisa mengurangi iman. In kana asgara apabila syiriknya syirik kecil. Ya, ini syirik kecil. Kalau syirik kecil, dia tidak menghilangkan keislaman, tidak menghilangkan keimanan secara keseluruhan, tetapi dia hanya mengurangi derajat keimanan seorang hamba. Akan tetapi syirik kecil walaupun dia dikatakan kecil dia termasuk dalam bilangan dosa-dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Nanti pada pelajaran yang kedua kita akan mempelajari tentang macam-macam dosa. Iya, dosa itu dibagi dua sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah dan ijma para ulama, dosa itu dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Iya. Dosa besar diantaranya tahu syirik. Dan syirik itu ada syirik besar, syirik kecil. Syirik besar dia menghasilkan atau menyebabkan kufurnya seorang hamba dari keislamannya. Adapun syirik kecil ini hanya akan menggugurkan atau mengurangi keimanan dan menggugurkan amalan yang di situ dia campur dengan syirik kecil tadi. Yang ketiga, ana syirka la yughfaru Ayat ini menunjukkan faidah bahwasanya syirik ini tidak diampuni. Syirik tidak diampuni. Iya. Nah. Yang keempat, anna syirka yusabbibul khaufa fid dunya wal akhirah. Syirik itu bisa menyebabkan takut. Syirik itu bisa memasukkan ketakutan di dunia dan juga nanti di akhirat. Iya. Baik. Ini yang kita baca satu enam dalil dari bab kita yang kedua ini. Insyaallah kita akan masuk pada jalan pelajaran yang berikutnya.